habis dimakan rayap. Ini buktinya bahwa kolesterol Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten saya mau bertanya sama Bapak nih, Pak. Mangga, silakan. Seandainya kalau Bapak uh, diberikan kesempatan bertemu kepada Allah, itu bagaimana, Pak? Seperti Nabi Muhammad SAW akan bertemu kepada Allah pada saat itu gitu, ya, Bapak. Jadi saya minta penjelasan dari Bapak, punten. Iya, mangga. Terima kasih. Cuman sebelumnya saya ingin menyampaikan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya ditanya apa yang saya apa yang saya rasakan ketika misalnya di alam akhirat nanti saya ditakdirkan untuk bertemu dengan zat yang menciptakan saya. Sulit saya untuk mengatakannya karena saya akan menemukan sebuah kebahagiaan yang saya bayangkan malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fil qalbil bashar Bagaimana mungkin saya tidak berbahagia karena saya bertemu dengan zat yang telah menciptakan saya? Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia saya bertemu dengan zat yang setiap hari saya sujud dan berruku kepadanya? Dan bagaimana mungkin saya tidak tidak berbahagia karena saya ketemu zat dengan setiap hari saya berjanji di hadapannya Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Yang pasti apabila di alam akhirat sana saya ditakdirkan ketemu dengan Dat yang menciptakan saya Allah subhanahu wa ta'ala maka saya akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang mohon maaf saya tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata terima kasih kebahagiaan yang lebih dari apa yang bisa saya katakan hatur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Nedi. Iya, Allah. Eh, begini, pada saat Rasulullah Shallallahu Wasallam wafat, banyak reaksi yang terjadi dari para sahabat di antaranya ada yang marah, ada yang menangisi, ada yang putus asa, tapi banyak juga yang pasrah. Saya merasa penasaran Pak Ustadz, saya ingin mendapat kejelasan bagaimana kejadian sebenarnya pada saat itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, siapapun ketika mendengar kisah ini akan ternyuh hatinya karena kehilangan seseorang yang sangat dibanggakan di dunia, bahkan di akhirat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Seperti tadi, alhamdulillah nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Alhamdulillah ya. Subhanallah begitu dilepas rohnya, Allahu Akbar Siti Aisyah memegangnya dengan mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lepaslah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu lepas Siti Aisyah dengan mengatakan innalillah wa inna ilahi rajiun. Siti Aisyah tidak sanggup berdiri. Antara rumah Rasulullah dengan masjid itu hanya terhalang dengan pintu saja. Kalau kita melihat sekarang antara makbar Rasulullah dengan Raudhah itu sangat dekat sekali. Justru kalau Rasulullah mau ke masjid hanya tinggal membuka pintu, plek dibuka, keluar dari situ langsung masuk masjid. Dan tidak ada orang yang membuka pintu itu kecuali hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Yang keluar masuk pintu itu hanya Rasulullah. Begitu para sahabat pagi hari mendengar kabarnya, sedang duduk melaksanakan iktikaf, ada yang melaksanakan sholat duha, tiba-tiba Siti Aisyah berjalan dengan susah, yakni berjalan dengan apa? Dengan dengkulnya berjalan perlahan, perlahan, perlahan. Dibuka pintu itu, plak, begitu dibuka, semua para sahabat yang di masjid tertuju matanya ke rumah Rasulullah karena buka atau terbuka pintunya, diharapkan Rasulullah yang keluar. Tiba-tiba begitu pintu itu terbuka, ada suara yang ada suara yang sayup-sayup, suara yang terdengar dengan perlahan dengan menyatakan susah untuk keluarnya. Mata Rasulullah Mata Rasulullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu Siti Aisyah berteriak di mana? Di kamarnya disampaikan keluar. Saat itu yang pertama kali loncat adalah Umar ibn Khattab dengan mengatakan, "Ya Ummul Muminin Aisyah, dani adkhul, izinkan saya untuk masuk." Umar ibn Khattab pertama kali masuk melihat Rasulullah dalam keadaan tidak ataupun sudah tidak bernyawa namun di sini Umar bin Khattab walaupun orang kuat tapi begitu keluar keluar lalu dia mengumpulkan orang dengan mengatakan siapa yang menyatakan Muhammad wafat sesungguhnya Muhammad tidak wafat kata Umar bin Khattab Sesungguhnya Muhammad zahaba ila rabbih kama zahaba Isa kama zahaba Musa Muhammad tidak wafat, kata Umar bin Khattab. Muhammad pergi sebentar kepada Allah, seperti hanya Musa berangkat sebentar untuk mengambil Taurat. Umar bin Khattab tidak percaya Rasulullah wafat. Semua para sahabat berlari, berlari. Ada yang berlari ke hutan, berlari ke rumahnya, mencari tempat sepi. Untuk apa? Menangis. Untuk menangis. Lalu datang Abu Bakar, seseorang yang sosok tenang sekali, datang kemana? Ke rumahnya Aisyah dengan mengatakan, izinkan saya untuk melihat Rasulullah. Dibuka wajah Rasulullah yang sudah tidak bernyawa, dipeluknya oleh Abu Bakar, lalu kecup keningnya. Lalu Abu Bakar mengatakan kalimat yang terindah, Kalimat yang sangat agung. Abu Bakar mengatakan, Allahu Akbar. Abu Bakar menyebutkan dengan penuh cinta, Ya Rasulullah, tibtahiyan wa mayitan. Ya Rasulullah, wajahmu begitu indah saat engkau hidup ataupun engkau saat wafat. Baru Abu Bakar menenangkan situasi kota Madinah dengan mengatakan, Ayuhan nas, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai semuanya, Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah wafat dan akan selama-lamanya hidup. Lalu Abu Bakar mengatakan satu firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imata au qutila in qalabtum ala aqabikum." Ini satu firman Allah dengan menyatakan, apalah artinya Muhammad? Maaf, ini firman Allah. Muhammad ini hanya seorang nabi seorang rasul yang sebelumnya telah ada nabi dan rasul dan sudah wafat, Muhammad pun akan wafat. Maka apakah ketika Muhammad wafat Anda akan menjadi kocar kacir kembali ke, ke zaman jahiliyah? Saat itulah umat menjadi bersatu atas keinginan ataupun atas ketenangan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Syukran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jendawana. Terima kasih Ustaz. Ya, saya akan memberikan kesempatan lagi kepada alumni silakan mungkin silakan. ada yang mau bertanya mangga teh mangga assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eliati Fatimah dari Majlis Taklim Al-Mu'awana Salebu Mangureja Begini Ustadz, Silakan. Rasulullah berwasiat ketika menjelang wafatnya Nah, wasiat apakah yang terpenting bagi kita semua yang hadir di pesantren Cintawana ini dan bagi seluruh umat manusia di dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang terpenting yang disampaikan oleh Rasulullah saat ataupun sebelum wafatnya. Percaya atau tidak percaya, silahkan Bunda untuk lihat di dalam sejarah-sejarah Rasulullah SAW banyak wasiat-wasiat Rasulullah. Namun terpenting, percaya atau tidak percaya, yang pertama, subhanallah, Rasulullah SAW sebelum wafat melihat umat sedang sholat. Ketika dibuka jendelanya ataupun e, pintunya, semua para sahabat sedang sholat dengan menyatakan semua melihat kehadapan Rasulullah. Saking gembiranya, tapi Rasulullah memberikan isyarat Cukup, udah teruskan sambil wajahnya tersenyum. Sabat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ra'a ummatan yuqimus salah umat sedang sholat Rasulullah tersenyum maka wajar ternyata yang terakhir Rasulullah berwasiat mengatakan ya ummati as-salatu as-salah as-salatu as-salah as-salatu as-salah salat jangan diabaikan ini hal yang terpenting sebelum Rasulullah meninggalkan kita ini yang pertama yang kedua, subhanallah, ini yang maksud saya percaya atau tidak percaya. Ternyata Rasulullah mengatakan, Istausu bin nisa'i khairan. Anda semuanya berbuat baik kepada kaum wanita. Subhanallah, Anda jangan sekali-kali melecehkan para wanita. Anda angkat derajat wanita. Ini ternyata termasuk wasiat Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum wafatnya tiba. Sampai Rasulullah mengatakan, "Fa'innahunna khuliqna min dil'il awaj a'laha fa idza fan katar wa idza tarakta ta'awwajat ala iwijajiha." Sesungguhnya wanita ini tercipta dari tulang rusuk paling atas yang paling bengkok, maka Anda untuk meluruskannya harus dengan lembut, harus dengan kasih sayang, maka jangan sekali kali sekali menyakiti perasaan wanita. Ini termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW. Jadi yang terpenting, sholat lalu untuk menjaga kaum wanita, untuk dijaga wibawanya, dijaga harta, ah, harkat martabatnya, dan dijaga daripada akhlaknya yang mulia. Seperti itu wasiat yang terakhir yang bisa saya sampaikan dan insya Allah bermanfaat untuk kita seluruhnya. Singkat kata, Ustaz. Iya. Dari pembicaraan kita awal sampai akhir, saya minta kesimpulannya, Ustaz. Ya Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada sesuatu hal yang sangat menyedihkan di dunia ini Kecuali saat wafatnya Rasulullah SAW Namun yang jelas Rasulullah tidak ada Namun cintai dalam hati kita Rasulullah SAW Jika kita ingin memang selamat dunia akhirat Firman Allah Maka liu'adzibahum wa antafihim Ini firman Allah Sekali-kali Allah tidak akan memberikan adab, sekali-kali Allah tidak akan memberikan bencana kepada satu negara, kepada satu kaum apabila umat itu masih menyimpan Muhammad di dalam hatinya. Sehingga kalau seandainya ingin selamat dunia ini, khususnya bangsa Indonesianya, mari kita sama-sama mencintai Rasulullah SAW karena Al-Qur'an menyatakan Allah tidak akan berikan bencana selagi umat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutuhnya dan Rasulullah ridha menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hinawana. Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan segala wejangannya Ustaz. Mudah-mudahan manfaat. mudah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau ngomong dulu ke pemirsa boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Dan juga saya ingatkan bagi pemirsa yang ada di rumah, bagi yang mau bertanya atau yang atau yang mau curhat silakan kirim email Anda ke alamat di bawah ini atau bagi Anda yang mau menjadi penonton langsung studio ECTI silakan mendaftarkan diri Anda alamatnya ada juga di bawah ini atau Anda yang ingin memberikan kritik sasaran silakan SMS caranya ketik Ustadz spasi nama pagar umur terus komentarnya kirim ke 9388. Dan juga semua yang hadir di sini saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan uh, kesempatan bersilaturahim lagi, bertemu yang pastinya dalam acara yang kita cintai yaitu Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.